بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك إنا نعوذ بك يا ربنا من الزيغ والضلال والشرك والبدعة واخسرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين ومع إمامهم حبيبك سيد المرسلين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para pemirsa, para pendengar dimanapun berada dan juga semua yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian akidah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang banyak hal di antaranya tentang hamba-hamba Allah yang hidup di masa fatrah. Kemudian masalah mengucapkan kalimat syahadat dan juga masalah Islam, iman itu bertambah dan berkurang. Dan sekarang kita akan lanjutkan sudah masuk kita masuki bab sifat-sifat Allah. Wa ala kulli muhallaf mukallafin kemarinnya sudah ya. Wa ala kulli mukallafin syar'an kewajiban seorang mukallaf adalah ada kewajiban-kewajiban maksudnya yang harus kita yakini. Kewajiban bagi kita adalah meyakini hal-hal yang akan disebutkan oleh pengarang. Di sini disebut dengan famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Famimma termasuk di antara hal mimma sebagian. Jadi 20 ini bukan semuanya sifat Allah. Sifat Allah secara global segala kesempurnaan yang sesuai yang layak untuk Allah adalah harus kita yakini. Akan tapi belum tentu kesempurnaan bagi Allah manusia kesempurnaan bagi Allah. Ya, ingat kesempurnaan yang sesuai dengan Allah. Kesempurnaan yang layak untuk Allah. Kesempurnaan bagi seorang hamba kadang malah menjadi sesuatu yang kurang kalau itu dinisbatkan kepada Allah. Seperti seorang sempurna kalau dalam hidupnya mempunyai seorang istri atau punya seorang anak. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah menjadi tidak diperkenankan lagi. Maka para ulama selalu mengatakan kesempurnaan yang sesuai dengan Allah Subhanahu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza dan termasuk bagian ini harus kalimat min ini adalah isyarat yang luar biasa dan harus dicermati. Jadi sebagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azza yang maha mulia, jalla yang maha agung, 20 sifatan ada 20 sifat. Ingat sifat Allah tidak ada batasnya. Banyak sekali sifat-sifat Allah. Pertama wahya al-wujud, yang pertama adalah wujud. Kemudian kidam wal baqa. Nanti kita akan disyarahi satu persatu nanti. Ini kita baca matanya dulu. Al-wujud wal qidam, wujud adalah ada. Allah Maha ada, wal qidam Allah Maha dahulu. Wal baqa Allah kekal. Wa mukhalafatuhu lil hawadithi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Hawadith itu makhluk-makhluknya. Wa qiyamuhu ta'ala berdirinya Allah binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin. Allah tidak butuh kepada satu tempat untuk tinggal untuk bertempat au mukhassisin atau sesuatu yang mengkhususkan. Maksudnya apa? Kalau ada seseorang itu bisa berdiri dan duduk, maka di saat ia memilih berdiri atau memilih duduk, maka ada yang mengkhususkannya, yaitu ada selain dirinya. Jadi Suatu ketika kita bisa berdiri dan bisa duduk. Akan tapi kenapa saat ini kita bisa duduk? Karena di situ ada mukhassis, ada yang menjadikan kita itu duduk. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak butuh kepada sesuatu yang mengkhususkannya Allah dengan satu satu pekerjaan atau satu tindakan. Wal wahdaniyatu maha tunggalnya Allah. Ai la lahu tidak ada duanya fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifatnya, tunggal di dalam pekerjaannya. Maka nanti termasuk uh, cermatnya ulama Asy'ariyah, ashairah di saat membahas tentang wahdaniyat itu adalah mereka menjelaskan tentang al-kumum, al-khamsah, kam-kam yang lima. Bilangan-bilangan lima. Jadi kalau orang belum memahami al-kumum khamsah nanti, tauhidnya bisa saja ter, ternodai. Ternyata dengan kumum khamsah itu luar biasa dan nanti insya Allah akan diterangkan kumum khamsah. Jadi berbilang itu bukan saja Tuhan yang berbilang, akan tapi jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang mempunyai sifat kayak sifatnya Tuhan Allah, maka sudah syirik yang demikian itu. Fahadhi situ sifatil sittu sifatin. Ini adalah enam sifat. Al-ula nafsiyah. Yang pertama disebut sifat nafsiyah yaitu wujud sifat nafsiyah. Wa al-wujud wal khamsah bahada salbiyah dan lima berikutnya adalah sifat salbiyah. Ini adalah baca matannya dahulu. Karena nanti setelah itu musonef caranya semacam itu. Memang manhajnya uh, Syanusi, Syekh Syanusi itu manhaj yang yang yang yang sangat tepat. Jadi jangan buru-buru kita mempelajari panjang lebarnya makna. Akan tapi dengan matan yang sedikit dulu dihafal baru nanti masuk kepada penjelasan dan syarahnya. Nah, ini sudah kita ingatkan pada awal pengajian, awal kajian Jangan terlalu banyak buku, satu buku ditekuni, diulang-ulang. Jangan buru-buru ngelihat hasyiah atau syarah. Ini cara belajar yang benar. Kalau sudah buru-buru, orang safinah apa fikih safinah belum faham baca misalnya eh, minhajul minhajul eh, talib minhajul talibin. Enggak ketemu judulnya. Sekarang eh, matan umul barohin saja masih belum mengerti nanti pakai kitab-kitab yang tebel-tebel ya itu, nampak nggak akan mendapatkan apa-apa. Maka kita harus tahkik. Kita sudah zamannya man haqqaqal mutun hazal funun ya, itu Man haqqaqal mutun hazal funun. Jadi mentahkik matan itu akan mendapatkan eh, fan-fan uh, ilmu yang banyak. Baik, wahyal qad. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Tusamma sifatil ma'ani. Ada wajib bagi Allah, bukan wajib atas Allah. Wajib kita yakini hal itu ada pada Allah, gitu loh ya. Bukan kewajiban Allah, bukan. Wajib kita yakini bahwa hal itu ada pada Allah. Jangan salah. Ingat Allah tidak berkewajiban apapun terhadap hambanya. Allah tidak berkewajiban apapun kepada hambanya. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak diri Allah sendiri dan juga tidak hambanya. Maka Allah mutlak mau apa saja, Allah sang pencipta yang memiliki kita semuanya. Jadi makna wajib di sini adalah wajib bagi kita untuk kita yakini bahwasanya itu dimiliki oleh Allah. Ini adalah sifat ma'ani, wahya al-qudrah, sifat kuasa, iradah berkehendak. Yang al-muta'alliqatani yang dua-duanya itu ada sangkut pautnya ilmu mungkinati dengan segala sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Nanti akan dibahas ta'alluqul qudrah wal iradah bi jami'il mumkinat harus kita ini nanti akan pada waktunya. Ini kita baca saja. wal ilmu dan juga kita harus yakin sifat Allah yang namanya ilmu Allah Maha tahu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati yang ada sangkut pautnya dengan wajibat, jaizat, mustahilat, segala yang wajib, jaiz dan mustahil. Kemudian wal hayatu wa hiya la bi yaitu sifat Allah Maha Hidup, Allah sifat hidup Allah dan itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu apapun. Was-sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sama basar yang keduanya adalah ada hubungannya sangkut pautnya dengan al mawjudat segala yang ada. Wal kalam yaitu kalamullah alladzi laisa biharfin wala sautin wala wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu minal muta'allaqati. Jadi nanti sama seperti taaluknya ilmu yaitu bil mawjudat seperti yang tadi sudah disebut al ilmu yata'allaq bi ibis bil wajibat wal jaizat wal mustahilat kemudian setelah itu ini di karena nanti oleh musannaf oleh Imam As-Sanusi juga diterangkan satu persatu tsumma sabu sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatin tusamma sifatin ma'nawiyatin ada tujuh lagi sifat disebut dengan sifat ma'nawiyat wa ya mulazimatun lisab'i al-ula. Jadi sifat tujuh ini adalah suatu yang ada sangkut pautnya uh, melazimi sifat-sifat yang tujuh tadi yang sudah disebutkan kudrah iradat ilmu hayat sama basar dan akan dijelaskan juga wahya qaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan samian wa basiran muta'alliman mutakallima yaitu keberadaan Allah itu maha kuasa maha berkehendak maha tahu maha hidup maha mendengar dan maha melihat dan maha berbicara. Kemudian setelah itu ini yang harus dihafal ini semuanya matan ini karena nanti ini pengikat. Baru setelah itu kita akan bicara tentang syarahnya. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Yang mustahil bagi Allah adalah 20 sifat. Wa ya abdadul 20 al-ula. Yaitu 20 ini adalah lawan apa? Dit daripada uh, 20 yang tadi disebutkan kalau wujud nanti lawannya adalah adam, tidak ada dan seterusnya. Wayal adam yaitu mustahil Allah itu adam tidak ada. Mustahil Allahul hudus baru. Mustahil wa turuwul adam. Al hudus wa turuwul adam. Wa turuwul adam itu adalah eh, mendapatkan satu sifat tidak ada. Turu itu kedatangan sifat tidak ada. Kalau kita mungkin kedatangan sifat tidak ada dari hidup kemudian mati dan hilanglah kisah Nah, itu kita. Tapi kalau Allah tidak ada, nggak bisa. Allah tidak mustahil Allah bersifat adab. Wal mumathalatu lil hawadithi serupa dengan makhluk ini mustahil bagi Allah. Bi ayyakuna jirman. Misalnya kita sebut Allah itu jirim. Jirim adalah sesuatu benda ini semuanya dijirim, jirim, jirim, jirim. Kenapa sudah dikatakan kalau jirim nanti adalah butuh kepada tempat? Kita singgung pada pertemuan yang lalu. Jirim adalah butuh kepada tempat. Ya, tidak ada satu jirim kecuali butuh kepada tempat. Pasti saya begini, butuh tempat, ini butuh tempat, mumbuh. Allah Subhanahu wa tidak butuh itu semuanya. Maka Allah tidak disebut sebagai jirim, Allah tidak bisa disebut, disebut sebagai jauhar, Allah tidak bisa disebut sebagai arat. Baik. Ai ta'khudhu dhatuhul 'aliyyatu qadran minal farahi. Tidak bisa dikatakan Allah itu jirim, yaitu menjadikan Allah itu tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang butuh kepada tempat. Al-Farah tempat kosong untuk singgah untuknya. Aw yakunu aradan yakumu bil jirmi atau Allah tidak bisa kita sebut sebagai arad kemarin itu lihat putih adalah arad. Gerak adalah arad. Coba. Putih tidak ada putih kecuali ada yang diwarnai putih. Putih tidak bisa berdiri sendiri. Ma yakumu bi nafsihi. Tidak bisa berdiri sendiri coba. Kalau kita melihat putih, bagaimana kita tahu putih? Kapan ada sesuatu? Bendanya enggak ada. Putih tanpa benda ini adalah arot. Arot itu pasti bersandar kepada yang lainnya. Pasti nempel. Apakah kerudung hijau, baju hijau, baju merah, ya? Ini ini putih tembok adalah putih. Temboknya adalah jirimnya, putihnya adalah aratnya. jadi tidak bisa arat tidak bisa mungkin berdiri sendiri. Maka jangan dikatakan Allah itu arat. Dan jangan dikatakan Allah itu jirim sebab kalau Allah jirim butuh kepada apa? Arat tidak ada. Coba benda ini lihat. Benda itu kalau tidak diam berarti ber bergerak. Pasti itu pilihannya. Kalau tidak bergerak pasti di, diam. Kalau tidak diam pasti bergerak. Itu benda. Tapi Allah tidak bisa dibati dengan sifat-sifat yang semacam itu. Au yakunu ardan yakum bil jirmi. Au yakunu fi jihadin. Enggak bisa dikatakan Allah di ditunjuk dengan mata, mata, mata tidak Allah tidak bisa kita katakan Allah bertempat di arah mata angin, di barat, timur, termasuk di atas. Makanya sering kami ingatkan mengatakan Allah di atas salah karena itu termasuk arah. Jangan dikatakan Allah di atas. Jangan dikatakan Allah di kanan dan di kiri. Allah tidak berada di jihad. Ah. Au yakunu fi jihatin lil jirmi au lahu huwa jihatun. Atau yani au yakunu fi jihatin lil jirmi. Atau Allah itu pada satu arah arah jadi gini ada jirim maka Allah makanya mustahil kalau kita bayangkan juga mustahil jadi Allah berada di sampingnya kanannya atau kirinya atau baratnya atau di timurnya jirim atau jirim berada di kiri kanannya Allah tidak bisa begitu jadi kalau au lahu huwa jihatun maksudnya apa Allah tidak bisa dikatakan berada di kiri kanannya sesuatu dan juga sesuatu tidak boleh dikatakan di kiri kanannya Allah itu. Atau di atas bawahnya Allah tidak ada. Ayat takayat bimakanin al zamanin. Allah terikat dengan tempat. nggak bisa atau zaman. Karena zaman yang menciptakan Allah. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh zaman. Atau tatasif dzatuhul aliyatu bil hawadith atau Allah bersifat dengan sifat-sifat baru ayatasibisigori atau Allah disebut disifati dengan sifat yang kecil, awil kibari besar, ayatasibil agorat atau sifat-sifatnya, sifat yang dimiliki oleh uh, sesuatu ini. Benda-benda ini semuanya fil af'ali wal ahkami dalam segera pekerjaan dan hukum-hukumnya. Tidak, Allah tidak bisa disifati macam itu. Kita ingin baca matanya, kita langsung saja kepada syarah nanti. Mana belum ada. Ah, ini. Kasih. Wa kata yastahilu alaihi ta'ala juga muhal bahi Allah Subhanahu wa ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil untuk tidak berdiri sendiri. Mustahil Allah tidak berdiri sendiri. Akan tapi Allah berdiri sendiri. Ingat, mustahil kalau Allah tidak berdiri sendiri. Ayakuni sifatan yakumu bihallin atau Allah itu adalah sifat. Dikatakan Allah sifat yang berada di sesuatu. Oh yahtaju ila mukhassisin atau butuh kepada sesuatu yang mentahsis mengkhususkan. Mengkhususkan itu artinya menjadi, dari ada menjadi tidak ada atau tidak ada menjadi ada, berdiri menjadi duduk. Itu mukhassis. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala dan ini muhal bagi Allah Subhanahu wa taala alla yakuna ini ada yang kalau di matan yang ini kurang itu ya. Ini ada yang kurang banyak di kitab yang sudah dibagi. Alla yakuna wahidan. Allah tidak tunggal. Tidak boleh mustahil bagi Allah kalau dikatakan Allah tidak tunggal bi ayyakuna murakkaban. Misalnya Allah terdiri dari beberapa unsur. Fi dzatihi di dalam zatnya. Au yakunu lahu mumatsilan atau ada yang menyerupai Allah. Fi dzatihi au sifatihi. Di dalam zatnya atau sifatnya. Au yakunu ma'ahu itu kurang banyak ya. Au yakunu ma'ahu fil wujudi mu'athir. Atau di dalam wujudnya Allah itu ada mu'athir. Ada sesuatu yang mempengaruhi dari luar yang menjadikan Allah ada. Berarti Allah diciptakan. Wa kada yastahilu alaihi ta'ala al-ajju, maka juga mustahil bagi Allah sifat lemah. An mumkinimma terhadap segala yang mungkin. Allah enggak mampu menciptakan, Allah enggak mampu menghidupkan, Allah enggak mampu mematikan, itu adalah mustahil. Wa mustahil wa ajz ini. Wa ijadu sa'ibnal awan, wa ijadu dan juga mustahil Wa ijadu syai'in minal alami mustahil Allah itu menciptakan sesuatu di semesta raya ini. Wa ijadu syai'i menciptakan sesuatu minal alami daripada alam ini semesta hati sementara Allah tidak suka. Mungkin kita menciptakan sesuatu kita yang tidak suka. Mungkin misalnya apa? Kita seorang pegawai suruh membuat sesuatu yang kita tidak suka. Mungkin. Akan tapi Allah kalau melakukan sesuatu tidak ada istilahnya tidak so Suka karena Allah selalu beriradah, berkehendak. Liwujudihi karohatihi liwujudihi. Jadi ijadu syai'i minal alami ma'a karohatihi liwujudihi. Mustahil Allah itu menciptakan sesuatu sementara Allah tidak senang untuk diadakannya. oh adami iradatihi lahu ta'ala atau Allah menciptakan sesuatu Allah tidak berkehendak. Au ma'adzuhul. Duhul itu adalah lalai sama dengan ghaflah jadi ya tiba-tiba menciptakan saja tanpa disadari. Itu kan kita buat sesuatu, kadang-kadang ada kita membuat sesuatu tanpa kita sadari. Abi ta'lil gak bisa dikatakan Allah itu sebagai ilat Kemudian alam itu maklul gak. Sebab antara ilat dengan maklul itu adalah uh, beriringan. Ilat itu adalah kalau ilat begini. Orang sakit dan yang disakiti. Orang sakit dengan yang disakiti. ilat dengan maklul. Maka ilat itu apalah sa sakit maklul orangnya. Maka antara ilat dengan maklul sama-sama. Maka ini mengarah kepada mengatakan selain Allah ada yang dahulu. Sebab antara ilat dengan maklul itu biasanya sama-sama bareng adanya. Sementara Allah adalah khalik pencipta, bukan ilat ilat sama maklul. Ingat, ada sebagian uh, ceroboh mengatakan Allah adalah ilat Dikatakan illat. Illat itu adalah kalau dalam diri orang itu dikatakan sakit, penyakit itu illatnya wal maklul orang yang sa sakit. Mana lebih dulu antara penyakit dan yang sakit? Bareng adanya. Jadi tubuh yang jadi misalnya uh, sakit kepala. Ya, sakit kepala. Anggap saja bisul. Bisul di kepala. Bisul adalah ilat. Bisul adalah penyakitnya, ilatnya. Kemudian benjol di kepala, apa kepalanya yang kena benjol itu adalah maklulnya. Maka ketahilah antara bisul penyakit dengan kepala, kepala yang benjol itu bareng. Makanya antara ilat dengan maklul nanti bisa maklul maklul itu bareng adanya. Sebab yang dikenai penyakit itu dengan penyakitnya tuh sama. Itu kalau katakan penyakit. Cuman maka Allah tidak bisa dikatakan ilat dan maklul atau bitaba. Taba itu seperti halnya antara api dengan dengan kertas. Api dengan kertas membakar. Kapan terjadi pembakaran? Adalah saat didempetkan dan apa-apa dan kertasnya kering. Maka itu akan membakar. Jadi terjadinya pembakaran ini adalah tidak bisa dikatakan Allah itu seperti apinya, Kemudian kertasnya itu adalah ya, api dengan kertas. Sebab api dengan kertas, api memang membakar. Cuman seolah-olah benar ini. Bahwasanya Allah adalah apinya, kemudian sama kertas itu adalah uh, yang dibakar. Sebab kalau kita katakan Allah itu adalah seperti api dengan kertas, maka terjadinya pembakaran wujud ini Terjadinya pembakaran atau wujud ini terjadinya wujud ini digambarkan seperti itu, bitaba. Memang karakternya api membakar. Sifatnya api membakar. Maka kalau api itu lihat ditempelkan ke kertas maka akan terjadi pembah pembakaran. Sekarang terjadinya pembakaran wujudnya alam ini. Karena kalau dikatakan bitaba berarti terjadinya alam ini karena apa? Satu proses yang terjadi antara api antara Allah dan yang lainnya. Berarti yang lainnya yang menjadikan wujudnya alam ini yang lainnya sudah ada bersama adanya Allah. Allah karena api dengan kertas. Api dengan kertas sama-sama ada baru telah bersentuhan terjadilah pembah pembakaran. Maka tidak bisa dikatakan semacam ini juga. Begitu peliknya, begitu jelinya para ulama-ulama akidah kita di dalam menjelaskan hal-hal yang semacam ini. Nanti akan dibahas satu persatu wa qad yastahilu ahli ta'ala al-jahlu Mustahil bagi Allah juga kalau dikatakan Allah itu bodoh, tidak mengerti. Wa ma fi ma'nahu atau yang serupa dengan makna ini tidak mengetahui bi maklum mimma bi maklum mimma segala yang bisa diketahui. Wal maut was samam wal ama wal baka. Mustahil Allah itu adalah mati, tuli, buta dan bisu. Wa addatu sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi. Adapun adat lawan-lawan dari sifat-sifat maknawiyah itu wadihatun sangat jelas min hadhihi dari ini semuanya. Sama dikembalikan sifat mustahilnya tadi. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala adapun sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kullu mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu yaitu menjalankan melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya sesuatu yang mungkin. Misalnya apa? Keberadaan kita itu adalah mungkin. Jadi boleh Allah itu mengadakan kita. Waktu Allah menciptakan kita tidak wajib. Allah waktu menciptakan kita tidak wajib. Jadi Allah menciptakan kita itu namanya jais karena kita adalah mungkin. Jadi waktu Allah menciptakan ini manusia-manusia ini adalah tidak wajib bagi Allah. Jais boleh bagi Allah menciptakannya, boleh Allah tidak menciptakannya. Baik, masuk pembahasan. Amma burhanu wujudihi ta'ala. Adapun bukti tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, yang telah mengagungkan akalnya. Mereka berkata bahwasanya kita tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu tersebut bisa aku saksikan sendiri atau aku rasakan. Aku tidak hanya aku tidak bisa mempercayai sesuatu yang tidak saya lihat. Ada macam-macam. Man, masa kita kenapa percaya dengan Tuhan kita tidak melihat Tuhan? Itu biasanya ada pertanyaan dari orang-orang yang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama-ulama Asy'ariyah mengajak diskusi mereka. Tidak dikatakan kul wallahu ahad, dikasih kul wallahu ahad dia tidak percaya dengan Tuhan Allah. Bagaimana percaya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah? Mereka tidak percaya Tuhan, bagaimana percaya dengan nah, Nabi? Akan tapi mereka diajak bicara baik. Kalau ente memang betul, betul menurutmu engkau tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu itu engkau lihat, dan engkau rasakan, maka saya pun akan ajak bicara. Ada banyak hal yang kita tidak pernah mengetahuinya, melihatnya. Akan tapi kita masih bisa mempercayainya. Dan banyak itu kisahnya. Kalau kita berbicara tentang kepercayaan, orang bisa saja percaya dengan sesuatu tanpa harus melihatnya dan tanpa harus merasakan dengan lidahnya, tanpa harus disasakan oleh panca indera kita. Mungkin. Contohnya apa? Berita. Sudah pernah ke Filipin? Belum pernah. Sudah pernah ke Aljazair? Belum pernah. Aljazair ada atau tidak? Dari mana kisahnya? Pernah ngelihat? Ngerasain? Tidak. Jadi kita bisa percaya dengan sesuatu biarpun kita tidak pernah melihatnya. Tapi dengan berita. Dengan berita. Ini satu. Jadi ini untuk sampai kepada titik bahwa saja kita bisa percaya kepada sesuatu tanpa harus melihat. Dan tanpa harus kita itu me, me, me, merasakan dengan indera kita. Kemudian yang kedua. Siapapun orang yang berakal itu tidak akan mempercayai jika misalnya kita ajak berjalan-jalan ke satu tempat, kita lihat itu ada mimbar yang indah dengan ukirannya. Kira-kira percaya atau tidak jika ada orang yang saat itu ditanya tentang keindahan mimbar ini, bagaimana kisahnya mimbar ini kok bisa bagus bagus sekali dan masjidnya pun cantik dan indah. Lalu ada penjaganya ngomong, "Wah, ini semuanya terjadi begitu saja, tidak ada yang membuatnya." Akan tapi karena tiupan angin lalu melobangi angin-anginnya masjid itu. Kemudian ukiran-ukiran sampai bisa menjadi lafat-lafat yang terukir itu adalah karena ada tetesan hujan, rembesan dan sebagainya. Kira-kira percaya atau tidak kita? Tidak akan percaya. Semua orang biarpun kita tidak pernah tahu siapa yang membuatnya, maka kita percaya bahasanya itu pasti ada yang membuatnya. Sekarang zamannya zaman zaman fitnah HP. Ada yang yang ada enggak? kita pernah lihat enggak cara pembuatan HP? tidak pernah tahu cara pembuatan HP. Dan kita tidak ngerti yang jelas HP sudah jadi dan kita beli. Kira-kira HP itu ada yang membuat atau tidak? Pasti ada yang membuat. Bahkan kita tidak tahu siapa yang membuat. Orang Jawa, orang eh, Jepang, orang Sunda, tidak pernah tahu. Yang jelas ini harus ada yang mem membuat. Dari sesuatu yang kecil ini. Maka inilah, ini untuk melangkah kepada keyakinan bahwasanya kita pun bisa mempercayai sesuatu biarpun kita tidak pernah melihatnya. Ini sederhananya dialog untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya keyakinan tidak harus disandarkan kepada sesuatu yang terlihat. Apalagi sekarang ada kajian ilmiah, riset dan seterusnya. Kesombongan mungkin orang yang belajar kajian-kajian ilmiah, riset. Saya tidak akan bisa mempercayai sesuatu kecuali aku sudah melakukan uji coba. Baru nanti setelah terbukti aku bakal bisa percaya. Uji coba apa yang bisa dilakukan? Ada orang harus percaya tanpa uji coba. Kalau uji coba tambah gila. Ada sesuatu yang harus percaya dan tanpa uji coba. Kalau dia pakai uji coba tambah gila dia. Contoh, ada dokter-dokter yang jujur ahli di Indonesia ini. Datang ke pondok pesantren. Kemudian mendemonstrasikan tentang uh, bermacam-macam obat. Kemudian ada beberapa botol putih yang seperti air putih. Cuman kata dokter, ini adalah bukan minuman loh ya dan juga bukan infus. Akan tapi ini adalah air keras. Kalau sampai kena kulit akan hangus. Kalau diminum orang langsung ma mati. Cuman putihnya seperti air air putih. Awas ya wahai santri-santri yang baik jangan sampai kamu minum ini. Yang ngomong siapa? dokter. Baik. Ini ada, tidak tahu lulusan mana ini, tiba-tiba sombong. Ah, saya tidak percaya kecuali saya coba dulu. Begitu? Mau coba, cobalah coba. Hanya orang gila yang semacam itu. Akan tapi ada kepercayaan itu bisa saja tanpa harus itu. Tapi berita. Siapa yang memberitakan ini? Loh? Kan begitu. Siapa yang memberitakan? Dan subhanallah, kasih sayang Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu mulai dari kecil diberi oleh Allah sifat sangat jujur. Arti yang ngomong apa saja pun akan diper, dipercaya. Ini kasih sayang. Termasuk Abu Jahal pun sangat percaya. Bukan ngomong masalah wahyu. Akademi Nabi ngomong apapun orang percaya. Karena sangat jujurnya. Dan itu mukaddimah. Kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada zaman Rasulullah. Diberi sifat jujur sampai digelari oleh orang kafir al-amin. Ini mukaddimah. Bahasa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, Kemudian Abu Jahal sendiri ngerti waktu Nabi Muhammad ngomong, ini ada orang nanti bakal mati di berang badar satu dua tiga empat Disebut Abu Jahal di dalamnya. Gemeteran dia sakit seminggu. Karena yakin omongan Nabi Muhammad SAW. Percaya. Percaya betul, percaya. Padahal memusuhi Nabi Muhammad. Jadi kepercayaan itu begitu. Jadi kita bisa mempercayai sesuatu tanpa harus kita membuktikannya. Dan masih banyak hal kalau orang hanya mengandalkan dengan panca indah yang lima saja. Itu adalah kesombongan. Kita bisa saja mempercayai sesuatu, akan tapi tidak harus diindra dengan panca indera. Maksudnya apa? Kepercayaan itu tidak boleh disandarkan hanya dengan yang dilihat, yang dirasakan oleh lidah, atau didengar oleh telinga, atau disentuh oleh kulit. Baik, misalnya ya, kamu yang jauh dari orang tuamu. Tiba-tiba perasaan kangen pengen pulang ketemu abah ibu. Pernah atau tidak? Sehingga rasa kangen itulah panca indera yang mana itu? Ya perasaan. Atau lapar, lapar sudah. Nah, puasa Ramadan lapar, oh lapar. Enggak ada yang tahu ngisi di dalam indera yang mana. Lapar pakai indera yang mana kira-kira? Indera lapar ya. <laughs> Jadi, dia ini adalah mukaddimah puasanya. Ada sesuatu itu yang bisa kita yakini tanpa harus disandarkan dengan indera yang lima. Bahkan akal pun lah nih. Akal nanti yang menghantarkan bahasanya sesuatu itu harus kita yakini. Biarpun tidak dilihat. Maka menggunakan akal untuk sampai kepada keyakinan sangat penting. Menggunakan akal. Sehingga dialog mantek, dialog akal nanti mengajari bagaimana keputusannya harus begini. Kalau satu kali satu mesti sah, satu. Separuh itu lebih sedikit daripada satu. Itu keyakinan yang tidak bisa dibantah. Kalau ada orang mengatakan satu lebih sedikit daripada setengah, itu pasti sakit dia. Itu dialog mantek itu. Dialognya para para pakar akidah. Maka dari itu lihat. Kalau ada satu rumah terjadi tanpa ada yang membangun ini. Kalaupun tidak dibangun oleh orang-orang pasti nanti disebabkan kepada jin atau apa saja. Pasti itu ada katanya masjid dibangun oleh jin. <laughs> Aneh-aneh ya manusia yang bangun ya. Anggap saja, tapi tetap dinisbatkan kepada pembangun. Nah sekarang lihat jagat raya semesta ini. Semesta ini. Maka semesta ini mustahil tidak ada yang membuatnya. Akan dikatakan sebagai sesuatu yang kebetulan. Oh tidak. Kebetulan itu sekali, dua kali, akan tapi matahari, bintang, gemintang, rembulan dan seterusnya itu berputar mengikuti garis edarnya tanpa ada benturan, maka itu tidak mungkin. Dan itu bukan sekali dua kali tapi ribuan tahun berjalan seperti itu. Dan normal-normal saja, tentu itu bukan sebuah kebetulan. Akan tapi ada yang mengaturnya. Baik, di sini akan dibahas amma burhan wujudihi ta'ala. Adapun burhan atau hujjah akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala fa alami. Alam ini barunya alam. Alam ini baru. Jadi alam ini baru. Nah ini perlu didiskusikan juga. Karena ada sebagian orang mengatakan alam itu adalah dahulu juga. Tidak berbatas. Dan termasuk salah satu orang yang kepeleset dalam akidah ini, kelompok dari sekelompok orang yang juga dikit-dikit memitahkan dia kepleset. Jadi ada alam itu adalah dahulu disifati kitab itu dahulu berarti kayak sifatnya Allah Subhanahu wa taala dia namanya kepleset. Padahal dia adalah anti falsafah, anti akidah asy'ariyah, tapi tanpa disadari ia kepleset juga di dalam urusan ini. Nah, hidup di abad ke-6, abad ke-7 ini. Waduh, ini masyhur di kalangan mereka. Digelari dengan gelar syekh, apa itu syekhul Islam macam-macam, akan tapi ternyata masalah kitabnya alam, kitab bin no, itu ada ia adalah kepleset dalam hal ini. Baik, alam adalah hadis, alam adalah baru. Alam adalah ba baru, bukan bukan qadim. Fuhudutsul alam li'annahu sesungguhnya lalam yakun lahum muhditsun kalau alam itu tidak ada yang membuatnya bal hadatsa bi nafsihi akan tapi terjadi dengan sendirinya lazima ayyakuna ahadul amraini al tentu di situ ada dua hal yang sama-sama apa itu musawiyan li sahibi rajihan alaihi bila sabab mutasawiyaini Musawiyan li sahibihi sama dengan muhdith ah, sama dengan yang lainnya rajihan alaihi bila sabab rajihan dimenangkan tanpa adanya sebab wa huwa muhal baik nanti ada rujhan bila tarjih rujhan bila tarjih itu muhal rujhan bila tarjih itu jika ada dua timbangan. Timbangan yang benar. Jika ada dua timbangan yang benar, kok tiba-tiba yang satu jatuh ke bawah, berarti apa? Ada sesuatu yang membebaninya. Baik. Kalau kalau tiba-tiba jatuh ke bawah tanpa ada yang membebaninya, ini pasti salah. Terjah tanpa murajjih. Harus ada murajjih. Apa yang menjadikan timbangan yang satu kok turun ke bawah berat, yang satu kok tidak? Apa sebabnya? Tentu ada murajjih. Sama alam ini loh. Alam ini dari ada menjadi tiada. Misalnya apa pohon kemarin tidak ada sekarang menjadi ada. Sawah kemarin menguning sekarang sudah hijau lagi. Ada perubahan-perubahan semesta dari yang kecil dahulu. Maka sesuatu itu sebetulnya namanya mungkinat ini. mungkinat itu mungkin ada dan boleh ada dan boleh tidak ada. Semua ini boleh ada dan boleh tidak ada. Gunung itu pun boleh ada dan boleh tidak ada. Kita pun boleh ada dan tidak ada. Sekarang wujud kita. Kita dari tidak ada menjadi ada. Artinya sebelum kita ada, Sebelum kita lahir, sebelum kita ada itu, antara ada dan tidak ada itu sama. Keberadaan kita itu sebelum kita ada, antara ada kita dengan tidak ada kita itu sama. Tidak ada tarjih di sini. Tidak ada yang perlu diunggulkan. Baru setelah itu lahirlah manusia kita. Lahir, baru apa yang ditarjih, yang dimenangkan apa sisi wujud, bukan sisi Adam. Semula Adam dan wujud sah, sama. Maka di saat sesuatu itu dibenangkan sisi wujud, maka hadirlah dia. Maka Adam yang tertinggal. Berarti tarjih. Dan adanya tarjih di sini, rujhan, menangnya sisi wujud daripada sisi Adam, ini tentu harus adanya sesuatu yang mentarjih. Kalau tanpa tarjih tidak mungkin. Lalu siapa yang menjadikan wujud ini menjadi ada? Apa sisi wujud ini menang? Siapa ini? Nah ini yang perlu ditanyakan maka. Sampai pada pertanyaan dahulu. Ada. Jadi semesta ini dari boleh ada dan boleh tidak ada. Tandanya semesta ini adalah baru adalah itu perubahan. Perubahan rumah dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Berarti kan baru. Dulu rumah, bangunan, kota, perubahan dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh kecil ini akan disamakan dengan semesta semuanya. Sebab bumi ini adalah terdiri dari batu. Batu yang kita pakai bangunan juga, tanah dan seterusnya. Jadi itu semua adalah hadis sesuatu yang baru Kemudian kullu hadithin yahtaju ila muhdithin. segala yang baru itu perlu butuh kepada yang menciptakannya. Sebab mustahil sesuatu yang baru itu artinya semula tidak ada kok menjadi ada? Mustahil jika berpindahnya sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu tanpa ada yang merubahnya. Lalu dicari siapa yang merubahnya itu? wahumuhal Wa dalilu hudutsil alami. Lah, bagaimana agar kita tahu tentang alam ini baru? Jadi nggak cukup kita mengatakan alam ini baru. Menurut Imam Sanusi diajak dialog menggunakan akal kita. Alam ini baru tuh bagaimana? Agar tahu bahasanya alam ini baru. Baru tuh berarti kalau baru itu dari tidak ada menjadi ada. Adapun kapan mulai adanya bukan urusan kita. Kalau bertanya sudah ribuan tahun alam ini ah, ada. Cuman bagaimana kita tahu Bahwasanya alam ini tidak ada semula. Al-Quran, belum percaya pada Al-Quran ini orang-orang yang di luar sana belum percaya ini. Kalau percaya Al-Quran, ya Allah khaliqu syekh selesai Allah menciptakan segala sesuatu. Akan tapi ini untuk dijelentrehkan kepada siapapun, termasuk yang tidak percaya kepada Al-Quran. Baik. Para filosof khususnya di sini bahwasanya lihat dalil hudutsil alam bagaimana agar tahu bahwasanya biarpun kita tidak tahu kapan alam ini mulai diciptakan. Kalau rubah pondok pesantren ini baru tiga tahun yang lalu, dulu kan nggak ada ya. Berarti bah, baru. Sebelumnya tidak ada menjadi ada, kelihatan, kebayang. Tapi untuk kita membaca kisah yang panjang ribuan tahun yang lalu bagaimana ini? Maka disamakan, dikiaskan dengan saat ini. Yang sedikit sama dengan yang gede. Cuman bagaimana untuk mengetahui sifat secara umum? Ada kesamaan. Sesuatu yang sekarang dengan yang alam semesta jagat raya yang sudah ribuan tahun ini bagaimana bisa kami beri hukum yang sama sementara saya tidak melihat kapan alam itu diciptakan. Kita tidak berbicara tentang Big Bang. Kita tidak bicara tentang evolusi originalnya si Darwin. Kita tidak bicara dengan itu semuanya. Kita bicara tentang bagaimana kita menggunakan akal kita untuk sampai keyakinan bahwasanya alam ini adalah baru dan karena baru berarti ada yang menciptakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Baik mulazamatuhu lil a'rad. Sebab semesta ini ternyata tidak bisa dipisahkan dari namanya arad. Arad itu apa? Arad itu semacam sifat-sifat putih, hitam, dingin, gerak, diam, ya. Itu adalah sifatnya hal yang baru. Diam. Gerak. Hah? putih, coklat dan sebagainya, merah. Berarti sesuatu yang mempunyai arot, arot itu, arot, itu pasti baru. Kalau dia kadang bergerak dan kadang diam, namanya dia menerima namanya arot. Sesuatu yang melazimi. Karena apa? Yang namanya segala sesuatu yang butuh kepada arot, maka hukumnya sama dengan arotnya. Arot baru, coba, diam. Kalau sesuatu yang bergerak, kemudian tiba-tiba menjadi di, diam. Sesuatu yang bergerak, kemudian menjadi diam. Berarti lihat, geraknya sebelum diam pun, bagaimana kita katakan bergerak dia? Karena sebelumnya pernah di diam. Dan begitu seterusnya. Bagaimana kita tahu sesuatu itu bergerak? Karena dia pernah diam. Coba kalau sesuatu itu tidak pernah diam, bergerak terus, apakah bisa kita sifati bergerak? Tidak, sesuatu itu kita katakan bergerak karena dia punya sifat di diam juga. Maka bergerak nih diam. Kenapa kita katakan diam nih? Karena tadi di bawah jalan saya lihat di bawah orang di <laughs> bawah. Jadi makanya itu satu sifat yang melazimi benda ini. Tidak bisa. Jadi benda apa alam semesta itu harus mempunyai arat. Sifat-sifat bergerak, diam, panas, dingin, dan seterusnya. Maka kalau begitu, min harokatin wa sukunin wa ghairihima ilainun. Arat itu adalah harokat, gerak, sukun, diam, wa ghairihima. Wa mulazimul hadithi hadis. Maka sesuatu yang melazimi yang hadis. Artinya apa? Tidak ada semesta raya ini kecuali kalau tidak diam juga bergerak. Coba suruh milih kira-kira. Kalau tidak diam pasti ber bergerak. Pasti apapun lihat. Mulai dari yang paling kecil, debu di rumah kita. Hingga sampai segumpal tanah. Sampai namanya gunung. Terus bumi. Semuanya itu suruh pilih antara dua. Kalau tidak gerak pasti dia di diam. Antara gerak dan diam ini adalah sifat-sifatnya sesuatu yang baru. Makanya wa mulazimul hadisi dan sesuatu yang pasti mempunyai sifat yang baru melazimi sesuatu yang baru pasti ikut bah baru. nggak mungkin. Maka Allah tidak bisa disifati disebut sebagai arat dan Allah juga tidak bisa disebut sebagai jauhar. Allah bukan jauhar dan Allah bukan arat Maka Allah tidak bisa disifati diam dan Allah tidak bisa disifati gerak. Makanya nanti ada ayat waktu mukha, bicara tentang mukhalafatul hawadithi, bagaimana Allah turun ke, ke ke langit bumi itu bagaimana? Tidak bisa kita katakan turun seperti turunnya kita bergerak begini, tidak. Karena Allah tidak bisa disifati gerak dan Allah tidak bisa disifati diam. Sebab yang diam dan gerak itu hanya sifatnya mah, makhluk. Makanya ini luar biasa. Akidah Asy'ariyah itu adalah memang benar-benar menjauhkan daripada pemahaman akidah yang salah. Wa mulazimul hadithi hadithun. Segala sesuatu yang melazimi yang baru maka disebut sebagai bah, baru. Wa dalilu hudutil a'rad. Adapun dalil tentang barunya a'rad ini rentetannya. Orang masih belum percaya, masa diam dan gerak itu baru. Saya kok yang nggak yakin. Gak yakin bagaimana? Wong tadi gerak sekarang diem kan? Kapan diemnya? Sekarang. Geraknya barusan tadi. Lo baru itu sudah ngomong barusan. Ya, bagaimana gak mikir baru nih? Bagaimana? Sekarang aja sedang ngomong baru lah. <laughs> baru bergerak sekarang di diem sudah baru. Apalagi musyahadatu taghayyurha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adam. Jadi adapun barunya a'rad tadi bisa disaksikan karena dia semula ada menjadi tidak ada, ada bergerak dan menjadi tidak bergerak. Itu adalah sesuatu yang baru. Ini adalah satu satu apa namanya? Eh, cara Imam As-Sanusi meyakinkan bahwasanya semesta ini adalah baru dan semesta ini harus ada yang menciptakannya. Akan tapi nanti ada syubhat. Insya Allah akan kita hadirkan pada pertemuan berikutnya ada subhat bahwasanya alam ini dikatakan sebagai sesuatu yang dahulu alam juga kodim juga dahulu juga ini bermasalah maka nanti akan kita bahas tentang kemustahilannya tasalsul tasalsul yang tanpa henti misalnya apa alam itu tidak bisa dikatakan berpermulaan ini ini adalah kesesatan yang mengatakan alam tidak berpermulaan itu sesat ini adalah subhat di situ belum bisa memahami kalau alam itu baru Diajak dialog bicara tentang aurat sama jauhar tidak mengerti aurat dan tidak mengerti jauhar. Maka ia mengatakan alam itu dahulu dan dahulu dan dahulu dan dahulu dan dahulu. Karena sudah lama buktinya. Nah ini. Maka nanti ada istihalahnya, mustahilnya tentang tasalsul. Mustahilnya tentang daur. Tasalsul. Tasalsul begini. Alam yang mencipta alam ada karena alam sebelumnya ada, karena sebelumnya ada, karena sebelumnya ada, karena sebelumnya ada, karena sesuatu sebelumnya. Sampai kapan? Tidak ada batasnya, mustahil. Segala sesuatu yang bersandar kepada sesuatu yang lainnya, lalu sesuatu yang lainnya bersandar kepada sesuatu yang lainnya, baru nanti akan bisa dikatakan bersandar kalau nanti ada akhirnya. Sepanjang apapun nyandar, nyandar, nyandar, nyandar, nyandar, nyandar, nyandar, pasti ada titik terang terakhir. Kalau tidak ada titik terakhir, nggak bisa disebut. Biarpun sepanjang apapun harus ada titik terakhir. Baru titik terakhirnya itu nyandar kepada siapa? Allah khaliqu kulli Allah yang menciptakannya. Eh, nanti ada tasalsul. Mustahil kalau ada mengatakan alam itu qidam, alam itu dahulu adalah bohong, salah. Karena apa? Alas karena tidak ini panjang, pokoknya ini sadar Jadi kayak tadi, bumi ciptakan lagi, diciptakan lagi, diciptakan lagi. Atau gini, Sebelum ini ada lagi, sebelum lagi ada makhluk lagi. Ini nyandar ke makhluk ini, nyandar ke makhluk ini. Tetap harus ada berakhirnya. Kalau tidak ada akhirnya, maka itu omongan omong kosong. Orang tidak faham. Harus ada sandarannya. Jadi sandaran yang terakhirnya apa? Berarti stek, jadi ada sandaran yang tidak bersandar kepada siapapun. Sandaran yang tidak bersandar kepada siapapun. Apa sandaran yang tidak bersandar kepada siapapun? Allah menciptakan dan tidak di diciptakan. Begitu nanti kesimpulannya pada akhir pembahasan insyaallah. Kemudian yang kedua adalah uh, kemustahilannya dor di dalam makhlukat ini. Bukan dor fil masalah kita milahi subhanahu wa taala, ini lain dor fil makhlukat. Dor dor itu adalah makhlukat. Ini menciptakan ini ini proses. Ini terjadi karena ini, ini terjadi karena ini. Proses begitu saja sehingga wujudlah manusia dan sebagainya. Dan termasuk di dalamnya adalah kebohongan-kebohongan, teori-teori yang selama ini dihadirkan seperti Darwin, dan sebagainya. Ah, ada melalui proses perlahan dari kera menjadi manusia dan sebagainya. Sementara kita sudah jelas Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah sekelumit tentang tentang akidah yang hadirkan oleh Imam As-Sanusi. Kesimpulannya adalah Allah ada. Karena Allah Allah ada dan bukti kalau Allah itu ada, biarpun kita tidak melihatnya, adalah buktinya semesta. Kenapa? semesta ini adalah sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kemudian semesta itu menjadi ada, tentu di situ ada yang mengadakannya. Baik, yang mengadakan adalah Allah, itu kita faham dengan syariat. Untuk membuktikan bahwasanya semesta itu adalah sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kemudian dari tidak ada berubah menjadi ada, maka berarti semesta ini adalah sesuatu yang baru. Untuk membuktikan sesuatu semesta ini adalah sesuatu yang baru adalah kita ambil dari semua keadaan yang ada di semesta ini yaitu semesta melazimi yang namanya arad. Arad itu adalah gerak, diam, warna dan seterusnya sifat-sifat itu. Maka sesuatu yang melazimi sifat, lazim itu apa? Enggak bisa terpisahkan. Selagi ada ini ada itu. Kalau ada benda pasti ada arad. Enggak mungkin tidak. Coba. Kalau ada benda pasti ada arad. Pasti tidak mungkin tidak. Mungkinkah seorang manusia yang tidak diam dan tidak bergerak? Kulitnya tidak hitam, tidak putih, tidak ini, tidak ada, ada. Tidak mungkin ada. Jadi semuanya pasti melazimi arad. Yang melazimi hadis maka ha, hadis. Ada aku, ada dia. Kan begitu ya? Ada aku, ada di dia. Dan tidak mungkin terpisahkan. Jadi kapan adanya aku dengan dia? Ya sama sifatnya. Selagi aku ada, ya ini aku adalah jirim, wa dia adalah arad. Maka ini adalah karena yang melazimi hadis adalah hadis. Yang melazimi sesuatu yang baru, maka hukumnya adalah baru. Maka dihukumilah bahwasanya semesta adalah baru. Kalau semesta baru tentu ada yang menciptakannya. Belum berbicara tentang Allah ini. Kita harus sampaikan pada pemahaman bahwasanya di situ ada sang pencipta. Para filosof yang kafir pun percaya. Cuma nanti ada macam-macam judul Allah menciptakan Allah adalah illah, al-kubro dan sebagainya. Itu karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari wahyu. Akan tapi setelah kita tahu bahasanya Semesta ada penciptanya, setelah itu ada firman Allah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Maka faham namanya adalah Allah, Allah dan sifat-sifatnya nanti akan disempurnakan oleh Imam As-Sanusi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik, ini saja Allah ada. Dan ternyata tidak cukup kita meyakini Allah ada, Tuhan ada. Sebab kami singgung kemarin, semua manusia yang berakal mempercayai akan adanya Tuhan. Hanya kalau tidak disempurnakan dengan sifat-sifat selanjutnya, mungkin Tuhan itu adalah Tuhan yang dibuat. Karena tidak akut, tidak kidam misalnya. Atau Tuhan yang bisa mati karena tidak bakok. Atau Tuhan yang serupa dengan makhluk, dengan kita. Karena Tuhannya manusia. Maka nanti sifat-sifat 20 itu untuk menyempurnakan sifat Tuhan. Untuk menyempurnakan keyakinan kita, tidak cukup kita percaya bahasanya kita punya Tuhan akan tapi setelah itu, Tuhan bersifat seperti apa? Jangan-jangan kita mempercayai Tuhan, tapi sifatnya seperti manu, manusia atau yang lainnya. Baik, ini saja. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ketersesatan. Mengukuhkan Allah di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyati al-maturidiyati. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan ucap, atau kesalahan pemahaman dan pemikiran semoga diganti oleh Allah dengan petunjuk dan bimbingan bi barakatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.